Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih yang disyarah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala yang mana kemarin sudah kita selesaikan mengenai pembahasan masalah bid'ah. Nah, mengenai pembahasan masalah bid'ah. Naam namun Bukan berarti nam kita semuanya bermudah-mudahan Namun justru berhati-hati dari perkara-perkara bid'ah tersebut Kita lanjutkan Barakallahu fikum hafizakumullah Qala asy-syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala sebelum kita lanjutkan apa pantunnya ulangi pantun pertama itu Naam ulangi antum Santai aja, santai, santai, santai. Santai tapi pasti gitu loh. Wala taku. Eh, wala taku na'am barakallahu fikum hafizakumullah itu yang sudah kita baca. Kita lihat. Fahadhi asbabul falah. Ini semuanya adalah sebab-sebab untuk mendapatkan keberuntungan dalam surat Al-Mu'minun tersebut. Berikutnya, fa kunta turidul falaha Fa'alaika bihadil umur as-salasah. Perhatikan baik-baik. Jika engkau ingin keberuntungan, maka wajib atasmu untuk senantiasa menempuh tiga perkara ini. Senantiasa berpegang teguh dengan tiga perkara ini. Apa tiga perkara? Perhatikan baik-baik. Kunci keberuntungan, kunci keberhasilan dunia dan akhirat tiga perkara ini. Pertama, tamassak bihablillah. Pertama, berpegang teguhlah dengan Al-Qur'anul Karim. Kedua, wattabi'il huda, ikutilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu as-sunnah. Karena dua perkara ini tidak bisa terpisahkan. Dua perkara ini harus kita miliki dan harus kita pegang erat-erat. Berkata Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab Zamul Kalam wa Ahlil harawi rahimahullah, man arada an-najata fa bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, yang ingin beruntung, maka wajib dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian Imam Malik juga mengatakan as-sunnah safinatun nuhin man raqibaha naza wa man takhalafa anha ghariqa. Sunnah itu adalah bagaikan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang naik di atas perahu tersebut sungguh dia akan selamat dan barang siapa yang menyelisihi berpaling dari perahu tersebut maksudnya berpaling dari as-sunnah tersebut faqad gharib sungguh dia tenggelam Nah barakallahu fikum ikhwani fid din wa wasakumullah. Dua kunci ini jangan sampai kita luputkan. Jangan ngandalkan dikit-dikit fatwa ulama, dikit-dikit pendapat Syekh fulan, dikit-dikit pendapat Ustaz fulan, dalil kita andalkan. Dalil kita andalkan. Walaupun pendapat Syekh fulan, fatwa Syekh fulan, kalau berseberangan dengan dalil tidak ada nilainya. Eh, fala qaula li ahadin ma'a qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak dianggap ucapan seorang pun dihadapkan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jangan sampai kita tertipu dengan apa rayuan bujukan orang-orang yang membolehkan televisi, membolehkan gambar makhluk bernyawa. Kalau tanya dalilnya mana Ustaz? Oh, Syekh fulan muncul, Syekh fulan nampak, Syekh fulan eh, Syekh fulan Syekh fulan Syekh dalil itu Al-Qur'an Sunnah. Ucapkan kalau Allah, kalau Rasul. Kalau diucapkan kita akan ikut. Eh, akan ikut kalau itu adalah benar-benar ada sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi kalau enggak ada cuman fatwa Syekh fulan, fatwa Syekh alan enggak diterima. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum Syekh Shalal Fauzan mengatakan, "Fala yajuzu akhdhu qaulil faqih mahma balagha minal fiqhi wal ilm." illa idza kana muwafiqan nam dalil atau semaknanya itu. Syekh Saleh Fauzan mengatakan enggak diperbolehkan mengambil ucapan orang faqih, orang yang faqih padahal ini walaupun sampai tingkatan puncak ilmu dan kefaqihannya. Kecuali kalau ucapannya sesuai dengan apa? Dalil. Sesuai dengan apa? Dalil. Karena apa barakallahu fikum? Karena dalil itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau membolehkan itu jangan cuman Dalilnya mana? Fatwa ulama. Tok itu jangan. Fatwa ulama itu selama fatwa itu adalah ulama al sunnah dan benar sesuai dengan dalil kita terima, kita hormati, kita akan junjung, kita akan dakwahkan Tapi kalau fatwanya berseberangan, jangan diikuti. Oh, kita boleh kok pemilu. Dalilnya mana? Fatwa ulama. Semuanya seperti itu. Hampir semuanya membolehkan perkara-perkara yang haram yang mungkar itu kalau tanya fatwa ulama. Lah kalau gitu antum nasihati orang sufi, orang-orang awam yang jauh dari ilmu itu, eh? Misalkan barakallahu fikum rokok haram, Pak. Siapa bilang rokok boleh kok? Nah, ada fatwanya dari ulama kita. Nah, ujung-ujungnya kalau dalilnya fatwa ulama ya semua bisa berfatwa. Tapi kalau dalil Quran was sunnah enggak bisa. Namanya Al-Qur'an was sunnah. Oleh karena itu Rasulullah mewanti-wanti sebelum beliau meninggal memberikan wasiatnya baik-baik wasiatnya. Rasulullah mengatakan ini tarikum fikum amroin, ini tarikun fikum amroin, In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati kata beliau atas makna itu Rasulullah mengatakan sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelah aku meninggal nanti niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnahku kata Rasulullah jadi jangan sampai landasan cuman fatwa Syekh fulan fatwa ulama fulan hati-hati hati-hati nah barakallahu fikum kita semuanya al sunnah nah butuhnya dalil Qala Allah qala Rasul. Paham ya? Qala Allah qala Rasul. Naam barakallahu fikum. Naam. Kemudian pernah dinukilkan fatwanya Syekh eh, Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Suatu ketika ditanya Syekh, kami menjumpai engkau membolehkan televisi ya Syekh. Naam barakallahu fikum. Apa jawaban Syekh Saleh Fauzan? Eh, jawabannya Syekh Ibnu Baz rahmatullah alaih. Beliau mengatakan Al-Qur'an was sunnah melarang, kalian malah mengatakan Syekh Ibnu Baz membolehkan. Bayangkan, bayangkan. Beliau mengatakan seperti itu. Paham ya? Nam dinukilkan eh, sebagian para ulama dalam muhadarah mereka bahwa suatu ketika Syekh Ibnu Baz rahimatullah alaihi ditanya, "Ya Syekh, engkau mengharamkan televisi, tapi buktinya engkau muncul dalam televisi." Jawabannya Syekh Ibnu Baz bagaimana? Jawaban Syekh Ibnu Baz bagaimana? Dalil itu Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an was sunnah melarang, engkau malah mengatakan Syekh Syekh bin Baz membolehkan. Maksudnya beliau itu jangan ikuti aku gitu loh. Kekeliruanku itu bukan hujah. Paham ya? Ketergelinciran para ulama bukan dalil Dalil itu Al-Qur'an wa was sunnah. Maafkan soalnya ya, dalil Al-Qur'an wa was sunnah. Oleh karena itu sangat disayangkan para dai yang senang dan juga sering tampil di YouTube, dakwah dan YouTube padahal dulunya mengharamkan gitu loh. Dulunya mengharamkan, haram, enggak boleh. Eh, TV di rumah dihancurkan, sekarang malah beli TV. Allah musta'an. Satu, dua. Yang dulunya barakallahu fikum hafizakumullah, berhati-hati jangan anaknya dimasukkan sekolah-sekolahan Nanti menjadi orang awam, nanti menjadi seperti orang awam. Sekarang malah guru-gurunya, ustadz-ustadznya punya sekolahan. SD, IT, TK, TKIT. Tujuannya apa? Ujung-ujungnya duit. Karena nanti kalau sudah daftar masuk ke situ, ada yang namanya dana dengan dana bos atau yang semisalnya itu mesti dapat, nipu nggak nipu dapat. Tanya. ya? Nah, barakallahu fikum yang seperti itu bukan dakwah Ahlus Sunnah hati-hati. Ahlus Sunnah mengikuti As-Sunnah. Apakah di dalam As-Sunnah ada berdakwah dengan maksiat? Nggak ada. Berarti kalau Ahlus Sunnah harus mengikuti As-Sunnah. Wal jamaah, apa jamaah itu? Mawafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Paham ya? Jangan sampai kita mentalbis, membuat samar yang hak itu dengan batil, yang batil dengan hak. Jangan. Tahu ya, hati-hati ya. Kita lihat kunci keberuntungan tiga. Pertama, berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Kedua, ikutilah petunjuk itu as-sunnah. Yang ketiga, watajan watajannab al-bid'ah dan jauhilah bid'ah. Jauhilah perkara-perkara bid'ah. Karena perkara-perkara bid'ah itu kalau orang sudah ter, terlanjur masuk di dalamnya hanyut, itu rasanya enak sekali. Untuk keluar susah, sulit. Karena sumbernya istihsanat. Sumbernya apa? Istihsanat. Istihsanat itu menganggap perkara itu baik, indah, padahal mungkar. Paham ya? Ini kan kita memperingati surah Mi'raj biar ingat Rasulullah kayaknya. Nah, ini kita memperingati Maulid Nabi biar tahu, biar tahu sejarah bagaimana dahulu, eh, betapa besarnya perjuangan Rasulullah katanya. Indah enggak itu? Indah, tapi tidak ada dalilnya. Paham ya? Tidak ada dalilnya. Oleh karena itu Syekh Shalal Fauzan nasihatnya sangat bagus sekali. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Fa in akhlalta bi wahidatin min hadhihi salasi fa innaka takhsar wa la tuflih abadan. Artinya, kalau seandainya engkau menghilangkan salah satu tiga perkara ini, niscaya engkau rugi bangkrut, tidak untung selama-lamanya. Ninggalkan Al-Quran rugi. Ninggalkan As-Sunnah rugi. Mengikuti bid'ah tambah rugi juga. Paham ya? Ikutilah Al-Quran was sunnah tinggalkan bid'ah. Paham ya? Tiga kunci itu ya. Na'am barakallahu fikum Syekh Shalal Fauzan habibullah taala nasihatnya sangat bagus sekali. Na'am barakallahu fikum jangan sampai kita naam sebagai ahl sunnah wal jamaah nah mudah putus asa jangan, mudah sakit hati jangan juga, tapi harus memiliki jiwa yang besar. Paham ya? Nah, jiwa yang besar siap menerima kritikan, siap menerima saran, masukan-masukan yang membangun eh, sesuai dengan al-haq, terima. Paham ya? Jangan sampai kita memiliki jiwa yang kecil, mudah sakit hati, mudah putus asa, eh, karena tersinggung akhirnya enggak berangkat taklim sampai satu bulan misalkan jangan. Paham ya? Itu enggak benar itu ya. Nah, Syekh Shalal Fauzan habibullah taala sebagai penutup ya menyebutkan di dalam Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Syarah beliau terhadap kitab ini juga kalau tidak salah nanti akan kita lewati. Beliau mengatakan apa? Na'am barakallahu fikum wal wajibu 'alaika ayyuhal muslim an taqbalal haq. Yang wajib atasmu wahai seorang muslim untuk menerima al-haq. Nah, menerima al-haq. Kenapa kok menerima al-haq? Nah, karena al-haq itu lebih harus kita cintai daripada diri kita sendiri. Nah, kemudian beliau mengatakan wala takunu al adawatus syakhsiyah wal ahwa an-nafsiyah mani'atan min hak, haq. Fokus sekali nasihatnya ini ya. Artinya, jangan engkau menjadikan permasalahan pribadi dan permasalahan individu menjadi penghalang untuk menerima kebenaran. Jangan sampai. Yang namanya benar-benar punya permasalahan pribadi selesaikan dengan cara pribadi juga. Jangan sampai permasalahan pribadi dibawa kepada dakwah, dinasihati ini keliru Pak, yang benar seperti ini. Wah, antum itu jualan gak jujur aja kok permasalahan pribadi bayangkan di bawah dakwah. Hati-hati. Paham ya? Nah, barakallahu fikum jualan madu mahal. <laughs> misalkan contohnya ya. Jualan sayur mahal misalkan. Misalkan aja ya. Akhirnya dia sakit hati dia. Nah, sakit hati kemudian enggak berangkat ta'lim sampai berbulan-bulan misalkan. Jangan. Paham ya? Nah, yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah kuatkan hati kita, lapangkan dada kita untuk siap menerima kritikan saran demi membangun kedepannya lebih baik dan lebih jujur dan adil sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nasallahu alaihi wa fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.